Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'id. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca risalah Al-Farqu bainan Nasihah wa Tajrih karya Syekh Salah Al-Fauzan hafizallahu taala kita masih di bab atau bagian yang kedua yaitu tanya jawab Pertanyaan selanjutnya apa hukum syar'i <clears throat> fizalatil alim <clears throat> berkenaan dengan ketergelinciran ulama wahal yu'akhadhu 'alaiha <clears throat> Apakah sang ulama tersebut mendapatkan hukuman karena kesalahannya ataukah kesalahan tersebut marmorotan tenggelam dalam lautan kebaikan-kebaikan beliau? Jawaban sesoleh Hafizullah Ta'ala Jika seorang ulama itu keliru Dan itu fil istihad Keliru dalam beristihad Maka dia mendapatkan ganjarannya Itu ganjaran istihadnya Sedangkan salahnya dimaafkan Jika dia benar Dalam beristihad untuknya dua ganjaran <clears throat> Dan ulama jika dia keliru min ghairi qasdin tanpa bermaksud untuk salah wa ina makana namun hanyalah dia mencari kebenaran namun meleset fa innahu ma'jurun maka dia mendapatkan pahala tidak boleh tanah kusuh melecehkannya tidak boleh menganggap kesalahannya adalah sebagai aib bal inna dzalika mahmudun bahkan itu satu hal yang terpuji satu hal yang terpuji mencari kebenaran wal bahthu anhu dan mencarinya manakala dilakukan oleh orang yang memiliki ahliyah ilmiah kelayaan secara akademik sejak kelayaan secara ilmu maka mencari kebenaran dan berupaya menemukannya yang dilakukan oleh orang yang memiliki kelayaan satu hal yang terpuji meskipun orangnya keliru yaitu orangnya keliru dalam kebenaran yang dia dapatkan. Namun sikap semestinya la yastamiru tidaklah terus menerus dalam kesalahan jika telah jelas baginya kesalahannya. Karena jika telah jelas baginya kebenaran, wajib baginya rujuk kepada kebenaran. Kemudian e, pertanyaan selanjutnya ada seorang wanita hamil bersengaja menggugurkan janinnya karena khawatir penyakit atau khawatir mati saat melahirkan dan umur janin kurang dari empat bulan dan kasus ini telah berlalu 13 tahun yang lewat famada alaiha apa yang menjadi kewajiban si perempuan jawaban saya soleh hafizullah ta'ala wanita tersebut keliru dalam hal ini tidak boleh baginya menggugurkan janin kecuali dalam kondisi yaitu koro al-atiba'u para dokter memutuskan bahasanya mempertahankan janin itu khataran berbahaya bagi ke kehidupan si ibu. Lalu takrir keputusan ini, laporan ini yu'rad disodorkan kepada ulama. Nah ulama lah yang memberikan fatwa biisqatihi bolehnya menggugurkan janin. Adapun jika seorang wanita menggugurkan janinnya tanpa syarat-syarat di atas, maka dia telah melakukan satu hal yang keliru. Fihada dalam hal ini menjadi kewajibannya bertobat walam ta'ud lemis lihada. Jangan mengulangi semisal hal ini. Dan dia tidaklah memiliki kewajiban kafarah Alasannya karena janinnya belum ditiupkan roh padanya. Maka tidak ada kafarah yang wajib dibayar. Kemudian pertanyaan yang lain ada seorang yang rojulun seorang tamat munasohatuhu telah dinasihati telah dinasihati karena dia tidak mengerjakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin Famada yajibu ala tujahihi Maka apa yang wajib kita lakukan ala tujahi terhadapnya Setelah nasihat ini dan dia tidak mau melaksanakan nasihat Jawaban saya soleh hafidhullah ta'ala Salat berjamaah bersama kaum muslimin hukumnya wajib Dalilnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diatkan oleh Abu Dawud Siapa yang mendengar muadzin Eh, falam yamnahu maka tidaklah menghalanginya dari mengikuti si muadzin udhrun satu udzur maka tidak boleh menghalanginya dari mengikutinya eh, atau tidak lantas tidak menghalanginya dari mengikutinya udhrun satu udzur sahabat bertanya apa itu udzur jawaban Nabi kekhawatiran ada perampok di jalan menuju masjid atau penyakit maka tidak akan diterima salat yang dia kerjakan. Dasarkan hadis ini salat berjamaah itu wajib bagi laki-laki, tidak boleh takhaluf anha meninggalkan salat berjamaah. Wa tarkuha tarkun lil wajibi. Meninggalkan salat berjamaah berarti meninggalkan kewajiban ya samu alaihi yang dia berdosa karenanya dengan dosa yang besar. Wajib baginya bertobat kepada Allah dan rutin sholat di masjid dengan berjamaah. Jika anda telah menasihatinya dan dia tidak melaksanakannya, fa'innaka tubalir anhu maka hendaklah anda sampaikan kepada imam masjid dan muadzin masjid liunasihuhu supaya beliau-beliau yang menasihatinya. Jika dia pun tidak melaksanakannya, maka sampaikan kepada Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar terhidam ma'ahu supaya diambil atau diambil ma'hu bersamanya untuknya al-ijza al-ijra al-lazim ijra uh, jamaknya ijroat eh, ijroat itu biasanya urusan administrasi ya di sini terjemahnya tindakan-tindakan al al-lazim yang semestinya maka ini dalam konteks Arab Saudi jika ada orang yang tidak mau sholat jamaah dan dinasihati baik-baik maka kata beliau laporkan pada imam tetap masjid kampung itu ya, ya, karena imam tetap ini tentu orang yang orang yang semestinya adalah talibul ilmi minimalnya dia biar dia yang menasihati jika tidak maka sampaikan ke ya, bagian khusus di Arab Saudi yang disebut Ahya'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya aku mengambil dari ibuku mablaghon minal mal sejumlah harta. Aku ambil dengan status kordon hasanan dengan status utang, ai salafun utang. Dan ibu sang ibu itu sakit dengan sakit yang musminan menaun. Akhirnya istadda alaiha al mardu sakit itu semakin gawat pada beliau akhirnya beliau wafat. Wa wakal tu akhi ya tasadaku birubu'i atau itu titik satu atau dua ya satu ya. tu dan aku serahkan kepada saudaraku yatasaddaku supaya dia bersedekah birubu'i dengan seperempat sodakotan lahat sebagai sedekah untuk sang ibu mengingat bahasanya ahli waris tanah zalu telah e, tanah zalu an hakihim tanah zalu an hakihim itu tanah zal itu mengalah ini tanazal itu mengalah. Tanazal an hakim artinya tidak mengambil haknya. Hal mal alladhi bihauzati apakah harta yang ada dalam genggamanku atas saddaku bihi itu aku sedekahkan atas nama ibuku ataukah aku serahkan kepada wakilnya yang dia merupakan saudaraku. Oh maaf, ini berarti tadi bukan wakal atau namun wakalat. Ini. Maka wakalat ibuku menyerahkan pada saudaraku supaya seperempat dari total hartanya disedekahkan atas nama ibu wasiat berarti sebelum meninggal dunia wasiat agar seperempat maksimalnya sepertiga ya maksimal wasiat sepertiga. Ini cuma seperempat saja, seperempat total harta disedekahkan atas nama ibu. Dan perlu diketahui ala aril waris mereka tidak mau ngambil e, harta warisan karena merasa sudah cukup. Gitu. Nah, kemudian permasalahannya gimana duit yang ada di tanganku? Apakah aku sedekahkan atas nama ibu atau aku serahkan kepada uh, wakil ibu yang merupakan saudaraku. Maka jawaban sesoleh hafidhullah ta'ala Harta yang menjadi tanggungan anda adalah utang Labuta tidak boleh tidak harus anda bayarkan dan serahkan kepada wakil Wa idza samaha al waratha jika semua ahli waris itu memaafkan, merelakan Anta ja'alahu sodakotan untuk menjadikan uang tersebut sebagai sedekah atas nama si ibu maka tidak mengapa dan ada ganjaran untuk ibu Ya, kemudian itu umrota saya mengerjakan umrah bersama istriku. Dan setelah selesai sa'i, aku pergi ke halakin, ke tukang cukur dan aku gundul kepala. Aku juga beli mikos, gunting untuk keperluan istriku supaya dia menggunting rambutnya. Akan tapi ternyata istriku tidak melakukannya dan aku tidak mengetahui hal tersebut. Walamma alim tu dan tatkala aku tahu kalau dia belum tahalul, belum cukur, aku perintahkan istriku untuk menggunting rambutnya. Ilman perlu diketahui bahasanya istriku telah melakukan beberapa larangan ihram, pakai parfum, jima dan yang lain. Fama yajibu ala kulin minna apa yang jadi kewajiban masing-masing kami suami istri ini. Maka jawaban sesoleh hafizullah ta'ala selama Madama selama dia telah menggunting rambutnya Meskipun setelah beberapa waktu lamanya Dan meskipun itu dilakukan di luar Mekah Meskipun itu dilakukan di tanah airnya Karena menggunting rambut atau menggundulnya tidak disyaratkan harus di tanah haram fawa yujizi'u maka itu sah di tempat manapun. Itu dari sisi masalah keabsahan potong rambut. Wa madam dan selama telah terjadi jima'un jima' maka fa'aliha fidyatun maka dia wajib bayar kafarah yaitu menyembelih seekor kambing di Mekah didistribusikan dagingnya kepada orang-orang fakir yang ada di tanah haram. Adapun larang-larang ihram al-baqiyah yang lain itu pakai parfum atau yang lain fanadaran maka menimbang karena dia tidak tahu fa inaula itsma alaiha fi dzalika maka tidak ada dosa atasnya dan tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah alias kafarah. Ya, maka dari cukurnya sah kemudian ada kewajiban Kafar karena hubungan suami istri sedangkan yang lain dimaafkan eh, Aku tuh kirani, kirani itu uh, aku uh, melakukan akad nikah. Kiran di sini sama dengan nikah. Aku akad nikah dengan janda yang umurnya lebih dari 50 tahun untuk membantu dia ala durufil hayati berkenaan dengan sikon kehidupannya. Dan aku menikahi si janda ini tanpa diketahui oleh anak laki-lakinya yang merupakan anak satu-satunya. Yang anak laki-laki tersebut ya belum minal umri umurnya telah 25 tahun. Setelah menikah baru ku beritahukan kepada si anak laki-laki. Fahala tazawaju sahihun apakah pernikahan ini sah ataukah tidak boleh tidak harus akdil kiran, akdil kiran akdun nikah untuk kali yang kedua ditambah persetujuan dari anak si laki-laki ala zawaj untuk menikah. Yustaratu disyaratkan dalam akad nikah wali bagi si perempuan. Dan definisi wali adalah e, asobahnya yang paling dekat kepada si wanita. Ini asobah ini istilah di ilmu faraid, yaitu laki-laki yang paling dekat dengan seorang wanita. Dan anak laki-lakinya adalah asobahnya yang paling dekat dengan dia. Dan maka akad nikah yang pertama tidak sah karena tanpa wali. Fayu'atu menjadi dan harus diulangi Ingdal makduni harus diulangi di depan naib. Ini ma'dhun nikah itu artinya petugas KUA. Ini petugas KUA itu bahasa Arabnya makdun atau mandub ini. Maka harus diulangi ingdal makduni di depan Pak Naib. Afil mahkamati atau di mahkamah di pengadilan agamanya Arab Saudi wayante al iskalu insya Allah dan masalahnya selesai insya Allah. Non perlu diketahui dalam madhab syafi'i anak laki-laki itu bukan wali seorang wanita. Di kaldi madhab syafi'i itu seorang janda tidak bisa dinikahkan oleh anak laki-lakinya. Karena anak laki-laki bukan wali. Di madhab yang lain, ya nampaknya Hanabila semacam di sini, ya, maka anak laki-laki itu wali bagi ibunya. Sehingga kalau tidak ada tidak ada wali kecuali anak laki-laki ya kalau pakai madhab syafi'i berarti dia tidak punya wali. nanti kembali ke ya, berarti ke e, KUA dalam bahasa kita walinya wali hakim ya, asilatun kathira terdapat banyak pertanyaan tentang kemungkaran yang ada di afrah afrah itu resepsi pernikahan ini, afrah itu artinya gembira namun maksudnya adalah resepsi pernikahan biasa disebut afrah. Wazawajah dan perkawinan dan acara pernikahan semacam terjadi ikhtilat campur baur laki-laki dan perempuan ada telanjang yaitu buka-bukaan ada foto-foto ada joget-joget wahunaka asilatun kathirah dan terdapat banyak pertanyaan tentang utang ribawi wa mabtuliya bi minan nas yang dialami oleh banyak orang minal wuko terjumus fi riba dalam riba maka ini nampaknya di kertas pertanyaannya banyak pertanyaan yang sama ya, tentang afroh langsung sama moderator disimpulkan diajukan dengan teks sebagai berikut demikian juga banyak pertanyaan tentang utang ribawi yang sudah langsung mewakili itu semua dibacakan dan disimpulkan dan diajukan pada saya oleh Fauzan dengan redaksi semacam ini. Jabat beliau kemungkaran yang ada di Kusurul afroh gedung-gedung Manten. Kusur afroh itu gedung Manten. Jadi Arab Saudi itu ada banyak koser afroh Itu tempat ya yang disewakan untuk acara resepsi. Ya bahasa Jogjanya gedung Manten. Tapi sana cuma khusus untuk gedung gedung Manten saja nggak dipakai untuk bukan gedung serbaguna ya. Di tempat kita kan gedung serbaguna salah satunya jadi gedung Manten. Nih. Kalau koser afrah itu memang didesain khusus untuk jadi gedung Manten saja. Jamaknya kusur. Fi kusuril afrah falasyaka tidak tidaklah dilakukan itu bahaya sekali. Maka kewajiban para pemilik gedung-gedung manten ini yang terjadi di tempatnya kemungkaran-kemungkaran ini wajib bagi mereka punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah dia syaratkan ketika dia menyewakan gedung manten ala yuf'ala fiha syai'un minal mungkarat. Tidak dilakukan di tempat ini satupun kemungkaran. dalam dia mencukupkan diri dengan apa yang Allah bolehkan. Watajibun nasihat dan wajib berikan nasihat kepada manusia jika mereka kumpul di tempat ini. Maka siapa yang hadir wa indahu ilmun dan dia punya ilmu dan basira dan dia mengetahui tentang kemungkaran ini wajib baginya untuk mengingkarinya menasihati para hadirin baik laki-laki dan perempuan mudah Allah memberikan hidayah kepada mereka litargih untuk meninggalkan berbagai macam kemungkaran. Yang kedua menjadi kewajiban aulia umur. Aulia umur di sini artinya wali. Iya. Wali artinya orang tua dari seseorang. Iya. Aulia umur Anisa aulia umur di sini bukan pemerintah ya, namun aulia umur di sini orang tuanya, walinya. Maka menjadi wali si perempuan tidak mengizinkan bagi perempuan pergi lihat afroh acara ya, ma, pesta perkawinan ya, resepsi perkawinan tidak karena fiha mungkarat jika isinya kemungkaran karena laki-laki bertanggung jawab atas orang perempuan atas perempuan baik perempuan itu istrinya atau anak perempuannya saudara perempuannya dan mahram mahramnya dia akan diminta pertanggungjawaban tentang perempuan, perempuan tersebut wara'iha karena dialah pemimpinnya kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi kalian semua pemimpin dan semua kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpin ini tentang pertanyaan yang pertama adapun yang kedua tentang riba maka riba adalah salah satu dosa besar Allah mengharamkan riba Rasulullah SAW mengharamkan riba ulama pun sepakat haramnya riba siapa yang menganggap halalnya riba dia kafir Adapun orang yang mengambil riba dan tambahan dan dia tidak meyakini halalnya, maka dia asin, dia melakukan maksiat, melakukan kabirotan, dosa salah satu dosa besar, wajib baginya bertobat pada Allah. Dan siapa yang sungguh-sungguh bertobat, maka Allah akan menerima taubatnya. Maridoton kemudian ada seorang pasien fil mustashfa di satu rumah sakit. Wafiha dan pasien ini mengalami kosdoroh. Ya. Kita lewati dulu. Dakhalat al-mustashfa dia masuk ke rumah sakit wa ya dalam kondisi haid. Kenapa bisa masuk rumah sakit dalam kondisi haid? Hasolalah hadisun. Wanita tersebut hasolah mengalami hadisun kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas bahasa Arab kontemporernya cukup hadisun. Lengkapnya aslinya hadis hadisus sayar Peristiwanya mobil. Nah, apa itu peristiwanya mobil? Maksudnya kecelakaan karena kendaraan di sana kendaraan di jalan raya itu cuma mobil ya jadinya hadis susayara Uh, ah, kasdarah adalah wadah dari tembaga atau besi Ya, mungkin ini ada masuk rumah sakit terus apa kepalanya dimasukin apa itu seperti uh, apa di setengah bola kalau kondisi apa ya SCCU ya wah itu nanti kan kemudian di kepalanya itu ada macam-macam ya, ya, ya nanti wadah terbuat dari tembaga atau besi kemudian karena kecelakaan lalu lintas tersebut maka patahlah al-haudu wa jam-jamah Jam-jamah itu tulangnya kepala. Yeah. Apa? Tengkorak ya. Yeah. tahu haudu, haudunya apa ini? Haudu telaga mana asalnya? Oh, untuk bahasa kedokteran Haudu artinya al-jusus suflu minal botani Bagian bawah perut Alati tuhawiduhu yang Di E, dikelilingi oleh idhamul haudi tulang tulang tulang di bawahnya perut apa tulang di bawah perut tulang pinggul ini nah itu pecah kaifa tatatahor maka bagaimanakah dia bersuci setelah selesai haidnya padahal dia tidak mampu menggunakan air dia tidak mampu sholat karena bednya itu menghadap ke arah bukan kiblat dan dia tidak bisa takdil menggeser-geser bed. Lianna eh, lianna liana karena dua kakinya digantungkan mungkin ditaruh di tempat yang di tempat yang tinggi. Jawaban beliau maka dia tayamum dengan debu jika selesai haidnya dan dia tidak mampu menggunakan air. Wawa dan debu itu pengganti air. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, jika kalian sakit atau bepergian atau datang dari tempat buang air kecil atau kalian berhubungan dengan istri, lantas kalian tidak mendapatkan air, fatayamamu maka tayamumlah. Maka Allah jadikan penyakit yang tidaklah mampu ketika ada penyakit tersebut tidak mampu menggunakan air, Allah jadikan sebagai udur untuk tayamum, semisal safar. Maka hendaklah dia tayamum, alhamdulillah, dan hilang darinya status hadas besarnya. Kemudian dia sholat sesuai dengan keadaannya. Fattakullah mastata'atum. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Namun dia tidak boleh meninggalkan sholat. Ya, wa ilam takun meskipun dirinya tidak menghadap ke kiblat atau pakaiannya itu perlu dicuci tetap tidak boleh meninggalkan sholat yang benar dia tetap sholat hasabah sesuai dengan kondisinya Kemudian ayahku itu punya pun hauliyun Gaji namun gajinya cuma tahunan Setahun sekali baru dikasihkan Artinya layatihi ila ba'da amin Gaji itu tidaklah datang kepada beliau tidaklah diserahkan kecuali setelah setahun. Ya, fahal tajibu fi zakat maka apakah ada kewajiban zakat padanya? Naam iya jika dia telah menerima uang tersebut kemudian berlalu satu tahun dan uangnya sampai nisab maka dia menzakatinya. Adapun selama uang tersebut belum sampai kepadanya sehingga dia tidak tahu apakah dia akan menerimanya ataukah tidak tidak ada padanya zakat kecuali setelah dia terima. Masih tersimpan di perusahaan nggak ada zakatnya. Tidak ada zakat bagi si bapak. Kalau sudah diserahkan, sudah diterima, tersimpan selama setahun, nah itu yang baru kena zakat. Ya, apa hukum masuk dengan membawa handphone ke masjid, masuk ke masjid dengan membawa handphone? Padahal di handphone tersebut terdapat narkomat, terhadap rington lagu ya, rington waswarun ada gambar-gambar pemusik dan musik maka beliau katakan itu tidak boleh tidak boleh dibawa ke masjid atau tempat yang lain akan tapi kalau dibawa ke dalam masjid lebih jelek karena masjid wajib dihormati masjid adalah tempat ibadah tempat berzikir Sholat dan baca Al-Quran Berkumpul di dalam masjid Malaikat dan kaum muslimin Maka tidak boleh Di dalam masjid terdapat kemungkaran-kemungkaran ini Baik kemungkaran berupa naromat ya, Ringtone Namun ringtone mestinya eh, ringtone yang bermasalah Ringtone ringtone musik Karena nerima panggilan SMS atau yang lain Itu ada musiknya secara Demikian juga ada gambar untuk gambar-gambar yang terlarang. Maka intinya kalau handphone tersebut bermasalah karena ringtone-nya musik atau yang lain maka tidak boleh dibawa ke masjid atau ke tempat yang lain. Karena ini kemungkaran yang harus dihilangkan. E, tidak boleh dibawa ke masjid, dibawa ke rumah dan yang lain kecuali setelah dihapus. Ini pertanyaan yang sering berulang seputar mengkosor dan menjamak sholat. Ada yang mengatakan saya safar ya, bi'satan karena diutus ya, dalam jangka waktu satu tahun diutus oleh negara kharijal bilad ke luar negeri. Sebagian mereka mengatakan saya safar keluar mamlakah yaitu maksudnya Arab Saudi jangka waktu satu minggu, satu pekan, sebagainya mengatakan Ya, kami melakukan jaulat keliling-keliling wisata muter-muter ya, mengelilingi sebagian tempat di daerah Najron ada di Yaman apakah boleh bagi kami mengkosor dan menjamak sholat maka jawaban beliau mengacu pada pendapat jumhur jika jarak safar itu sampai 80 km atau lebih itulah masafah perjalanan dua hari lirahilah jika pakai onta ini perjalanan dua hari jika pakai onta itu 80 kilo fahadi maka ini adalah jarak kosor maka boleh mengkosor dan menjamak sholat di jalan berangkat dan jalan pulang adapun jika telah singgah manzilan muakatan muakotan di satu tempat sementara waktu baik itu dakhil di dalam negeri atau di luar negeri dan jangka waktu tinggalnya lebih dari empat hari maka wajib baginya al-itmam itmam kebalikan dari kosor maka tidak boleh kosor wajib tamam wajib baginya puasa Ramadan karena dia telah berstatus sebagai mukim dan telah putus status safar untuk dirinya. Adapun jika dia tinggal di tempat singgah tadi tidak sampai empat hari atau kurang dari empat hari atau dia tidak tahu kapan berakhir keperluan safarnya maka dia terus menerus status musafir boleh tidak puasa ketika Ramadan boleh mengkosor dan boleh jamak idah taja ilal jam'i Perhatikan garis bawahi jika dia memang merasa perlu jama, Ya, maka untuk orang yang singgah dia musafir di sampai di tempat tujuan ya, ini di tempat telah sampai tempat tujuan maka dia musafir singgah. Musafir singgah ini boleh jamak jika memerlukan. Dia mau istirahat yang panjang, atau yang lain maka boleh jamak. Namun jika tidak ada e, kebutuhan maka tidak jamak. Maka tidak jamak dia cuma duduk-duduk saja paling-paling ya, Facebookan dan yang lain. Ya, terus kemudian dia, ya, dia cuma duduk-duduk orang pada sholat asar dia bilang saya sudah jamak. Ini bukan kebutuhan. Tidak boleh. Dia berarti tidak membutuhkan jamak. Dia cuma tinggal di situ di hotel, kegiatannya eh, juga santai, tidak ada ya, hal yang memporsir sehingga harus eh, terus menerus berkegiatan. Ya, maka tidak boleh jamak. Maka musafir itu jelas boleh jamak ketika di perjalanan. Perjalanan berangkat atau perjalanan pulang. Sedangkan jika dia singgah, maka tadi dilihat. Kalau singgahnya lebih dari empat hari, maka begitu datang dia sudah tidak boleh jamak dan tidak boleh kosong. Rencananya di situ lima hari atau rencananya di situ tujuh hari, maka begitu datang sudah tidak boleh kosong. Ini. Jika kemudian dia rencana di situ cuma tiga hari, ini, atau maksimal empat hari, ya, maka ya, kosor maka dia masih musafir boleh kosor bolehkah jama belum tentu kalau dia perlu boleh jama' jika dia tidak perlu tidak boleh jama'. maka kesimpulan tentang jama' dan kosor itu kesimpulan bagus disampaikan oleh Ibnul Qayyim di kitabnya Al-Wabil As-Sayyib beliau mengatakan bahasanya Kosor untuk musafir, kosor untuk musafir itu sunnatun rotibah. Itu adalah ya, sunnah yang memang sepaket. Memang paketnya safar itu kosor. Sedangkan jama untuk musafir itu sunnatun aridoh Satu hal yang dituntunkan jika dibutuhkan. Apa itu kebutuhannya? Kesulitan untuk sholat di waktunya masing-masing itu kebutuhannya. Dan ini sama Syafi'iyah dan Hanabilah sama mengatakan bahwasanya singgah eh, singgah yang berstatus musafir itu maksimal empat hari. Kalau lebih dari empat hari seminggu tujuh hari maka begitu sampai sudah bukan musafir, sudah langsung mukim. Ya, namun kalau di Syafi'iyah ditegaskan bahasanya empat hari itu tanpa menghitung hari datang sama hari pulang. Kalau di Syafi'iyah ditegaskan bahasanya empat hari itu hari datang tidak dihitung. Ini, ya, maka dia datang di situ Senin siang. Itu Senin nggak dihitung. Ini, ya, maka maksimal empat harinya berarti ngitungnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu pagi dia pulang. Nah, ini Sabtu tidak dihitung. Ini Sabtu tidak dihitung. Kalau dia Jumat pagi itu pulang, ya berarti dianggap dihitung tiga hari. Jadi hari datang sama hari cabut, hari ninggalkan itu tidak dihitung untuk ngitung empat hari tersebut. Kemudian orang yang menjamak di antara dua sholat, apakah harus tetap terus menerus berturut-turut antara dua sholat, watawali dan terus menerus, ataukah boleh ada jeda di antara keduanya? Jawabnya tidak boleh tidak harus berturut-turut di antara dua sholat dalam jamak takdim. Tidak boleh ada yufarok dikasih jeda di antara keduanya kecuali sekedar ikomah ditambah wudhu yang ringan. Ada bentuk jamak takhir maka tidak disyaratkan berturut-turut. Sehingga seandainya sholat yang kedua diakhirkan sedikit atau dalam jangka waktu yang tidak lama juga tidak mengapa. <clears throat> Ya, duhur dan asar di waktu asar <clears throat> maka ada jeda 10 menit atau di waktu asar antara duhur dan berikutnya maka beliau katakan hukumnya boleh. Ada seorang yang datang ke masjid, dia jumpai imam telah di akhir sholat. Dia tidak mendapatkan rokaat apapun dari sholat itu. Apakah kita katakan padanya, Anda telah mendapatkan keutamaan jamaah? Wama huwa fadul jamaah? Dan apa itu keutamaan jamaahnya? Wahalwa eh, mukhtalifun. Ya, apakah dia itu berbeda fadlul jamaah itu keutamaan berjamaah itu apakah berbeda dengan keutamaan sholat <clears throat> kata sesoleh eh, Al Fauzan hafizallahu taala pendapat yang benar orang itu dikatakan mendapatkan jamaah Itrokul jamaah mendapatkan sholat berjamaah itu tidaklah terwujud kecuali mendapatkan minimal satu rokaat. Minimal satu rokaat. Jadi kalau sholat duhur ya maksimal masbuk tiga rakaat untuk dapatkan pahala sholat berjamaah. Dia maksimal masbuk tiga rakaat sehingga dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. faidahat atroka rokaatan minas solati jika dia mendapatkan satu rokaat dari solat berarti dia mendapatkan solat jamaah. Adapun jika dia datang setelah rukuk terakhirnya imam, imam telah bangkit dari rukuk yang terakhir, eh, eh, bangkit dari rukuk di rokaat yang terakhir. Fala yakunu madrukanil jama'ati. Maka dia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Lakin akan tapi ia dehul ma'ahu. Tidaklah dia tetap masuk bersama ya, rombongan jamaah tersebut namun fungsinya tidak untuk mendapatkan ganjaran sholat berjamaah namun lil mutaba'ati faqat supaya untuk mengikuti imam saja supaya mengikuti imam saja namun dia tidak dapat pahala sholat berjamaah maka orang yang masbuk dan orang yang datang ke masjid dan dia telah imam itu sudah di tasahud akhir Ya, maka dilihat jika ternyata ada orang-orang yang bareng dengan dia, maka yang terbaik ya, mereka orang-orang yang telat ini nunggu sampai imam selesai dan mereka bikin jamaah sendiri. ini. Ya. Non jika ternyata dialah satu-satunya yang ya, yang masbuk empat rakaat, ya, sampai di situ sudah tahiyat akhir ya sudah masuk untuk dapat status ikut imam, non dia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kapan diucapkan doa istikharah di dalam sholat atau setelah sholat dan bagaimanakah tata cara sholat istikharah yang benar? Sebagaimana terdapat dalam hadis, jika salah satu kalian berkeinginan untuk melakukan satu hal, sholat dua rakaat yang bukan sholat fardu Thumma yakulu ma kemudian dia ucapkan ma doa waroda yang berdalil <clears throat> dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya ya Allah sunyi aku meminta pilihan kepadamu dengan ilmumu aku minta kemampuan dengan kemampuanmu dan aku memohon kepadamu sebagian anugerahmu yang besar karena engkau mampu ya Allah dan aku tidak mampu engkau tahu dan aku tidak tahu engkau lah yang mengetahui hal di masa depan. Ya Allah jika engkau tahu perkara ini, perkara ini bisa diganti. Ya, perkara ini maksudnya harus diganti, uh, e, di, diisi. In kunta ta'lamu anna hada safara misalnya. Atau anna hada ya, atau anna hada amala atau hada zawaja khairun li baik untuk bagi agamaku dan duniaku dan dampak dari keadaanku boleh juga diganti dengan ajil amri wa ajilihi takdir kalah dia untukku jika engkau mengetahui bahasanya perkara ini misalnya safar safar ini adalah jelek bagiku bagi agamaku dan kehidupan duniaku dan dampak dari urusanku boleh diganti dengan ajili amri wa ajilihi belokkanlah dia dariku dan belokkanlah aku darinya takdirkanlah untukku kebaikan di mana saja kebaikan itu ada kemudian ya Allah ridailah aku dengannya dan ketika hadal amro tadi yusami hajatahu adalah dia sebutkan hajatnya bukan cuma mengatakan hadal amro namun hadal zawaja hadal safara dan seterusnya Yaten ada satu desa Masahatuha luas wilayahnya itu itu 7 km merobak persegi. Idamata ingdana jika di kampung kami ada orang yang meninggal dunia maka muadzin masjid jami itu yang berteriak yang memberikan pengumuman Fulan bin Fulan telah meninggal dunia, sholat jenazah untuknya setelah sholat duhur misalnya. Jika si muatin itu tidak memberikan pengumuman, maka orang sekampung tidak tahu kalau ada orang yang tetangganya yang meninggal dunia. Apa hukum perbuatan ini? Itu maksudnya apa hukum pengumuman? Pengumuman orang yang meninggal dunia di masjid. Itu pertanyaan bebas yang demikian. Jika si muadzin mengkabarkan pada penduduk kampung bahasanya fulan telah meninggal dunia dan sholat jenazah akan dilakukan di masjid demikian, di masjid ini, ya, atau ditulis kalah pengumuman kemudian diletakkan di pintu-pintu masjid. Atau sampai kalah kepada imam masjid supaya mereka mengkabarkan kepada jamaah sholat bahasanya akan ada sholat jenazah untuk fulan di masjid fulan atau pakai SMS Rosail Jawal maka atau pakai kirim-kirim SMS si fulan telah meninggal dunia disolatkan di sini maka tidak mengapa dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada para kepada para sahabat kematian Najasi supaya mereka mensolati jenazah Najasi secara sholat gaib Ya, jadi pengumuman di masjid itu boleh. Pengumuman kematian di masjid itu hukumnya boleh jika tujuannya adalah untuk memberitahu agar dan mengajak agar jamaah mengerjakan sholat jenazah untuknya ya, dan bukan tujuannya uh, untuk sekedar memuji-muji si mayit untuk memberitahukan kemudian mengajak untuk sholat jenazah Kemudian apa hukum bitokoh iktiman kartu kredit? Kartu kredit bahasa Arabnya bitokoh al-iktiman. Maka kalau orang tuh memakai bitokot al-iktimaniyah, orang tuh pakai kartu kredit, surat Tuhan maka gambaran kasusnya dia akan beli minal mahalat, mahalat itu toko, itu singkatan sebenarnya mahal tijari, kemudian disingkat mahal begitu saja. Tempat jualan mahal tijari, mahalat tijariyah, ya, biasa di bahasa eh, bahasa resmi namun percakapan atau bahasa kontemporer eh, mahalat. Orang itu beli di toko, kemudian gesek kartu. Nah saat gesek kartu al bangku yusalimus samana pihak bank itu menyerahkan duit kepada si toko niabatan angka menggantikan anda bank yang bayari terlebih dahulu kata orang Jawa bank nalangi Sumayastaridduhu mingka kemudian bank akan menagih ya, mingka darimu ini kemarin telah saya bayarkan maka ada tagihan Anda wajib bayar ganti ke bank nilainya sekian dan pihak bank biziadatin minta tambahan Kemarin total belanja sudah 5 juta ya. Nah tambahannya misalnya 500 ribu 5 juta 500 misalnya Itu yang terjadi kalau orang tuh gesek kartu kredit ya, Dia diutangi oleh pihak bank dia diutangi oleh pihak bank sehingga namun bank minta ganti namun ada tambahannya fada kordon ribawi maka ini utang piutang yang ribawi lianam karena pihak bank mengutangi anda harga mustaroyat barang-barang yang dibeli kemudian pihak bank akan minta dari anda mengambilnya dari anda minta pengembalian biziadatin pakai tambahan fahada riba maka ini riba dan biasanya jangka waktu penagihan itu ada jangka waktunya ya, jika sebelum jangka waktu itu sudah dilunasi tidak ada tambahan nanti kok setelah dikasih waktu seminggu atau dua minggu kok lewat ah, nanti ada penalti maka sebagian orang beralasan Gimana kalau saya punya pakai kartu kredit namun saya tidak akan ya, kena nanti karena saya akan mengupayakan untuk sudah bayar sebelum jatuh temponya. Jawabannya tetap bermasalah karena di awal sebenarnya berarti telah ada kesepakatan dan setuju untuk dapat penalti. Dan siapa yang tahu? Kemudian yang kedua, siapa yang tahu masa depan? Oleh karena itu yang diperbolehkan adalah kartu debit. Kartu debit itu potong tabungan orang gesek namun yang terjadi adalah ya, potong tabungan pihak bank menyerahkan kepada toko sekian dipotongkan dari tabungan ataupun jika kosong seperti kartu kredit nah ini yang terjadi adalah riba eh, saya memiliki sejumlah harta untuk anak-anak yatim yang kusar, anak-anak yatim yang masih kecil-kecil. Itu ada harta milik anak yatim, saya yang pegang. Apakah harta tersebut kena kewajiban zakat? Jika jawabannya iya, maka harta ini nanti lama-lama akan habis gara-gara kena zakat hatta sampai si anak yatim ini ia belurusda dah sampai baliknya karena jangka waktunya panjang sekali. Jawabannya betul, zakat itu wajib di hartanya anak yatim jika telah sampai nisab. Kulu wahidin minhum, namun tidak di total, namun masing-masing per anak yatim sampai masing-masing sampai nisab. Nah itulah yang wajib padanya zakat. Ataupun juga sampai nisab itu kalau total ini beberapa anak yatim ya ndak harus dipisahkan. Ini, ini, iya, ini si yatim A duitnya berapa, si yatim B duitnya berapa, si yatim C duitnya berapa. Nah, masing-masing kena sampai nisab, nah, itu kena zakat jika setahun telah berlalu dan tidak pernah kurang dari nisab. Li'annaha karena zakat adalah hak dalam harta Allah Ta'ala berfirman dan orang-orang di dalam harta mereka terdapat hakum maklum hak yang telah diketahui itulah untuk para pengemis dan al-mahrum orang miskin. Maka wajib dalam harta, wajib zakat ada pada harta tanpa melihat siapakah pemiliknya. Apakah dia sudah balik ataukah belum balik. Jika Anda katakan bahasanya ini akan mengurangi harta si yatim, maka jawabnya tidak. Tidak, tidak begitu pas juga. Karena nanti jika sampai dikurangi-dikurangi sampai duitnya itu kurang dari nisab, ya sudah tidak kena zakat di situ akan berhenti ya, dan jika merasa itu kemudian kurang terus ya sudah eh, ashril almal mal, ya, gunakan harta tersebut fitijarah untuk bisnis dan dengan cara-cara yang mubah dalam rangka untuk menutupi eh, pengurangan harta yang terjadi padanya dan terdapat dalam hadis meskipun ini daif e, secara sanat ya bisniskanlah harta anak yatim supaya tidak habis dimakan oleh zakat di catatan kaki dikatakan ini bukan hadis Nabi namun perkataan Umar bin Khattab Lihat kalau Al Muwatta dan di Wa dan diriatkan oleh Al Muwatta dengan redaksi ibtaru fi amwalil yatama Diatkan oleh Bayhaqi dan Darqutni. Ya, dengan ini selesailah kita uh, membaca eh, risalah Al-Farqu Bainan Nasihah wa Tajrih dengan dua bagiannya. Yang pertama adalah uh, eh, aslinya dalam muhadarah ceramah dari saya Saleh Fauzan, kemudian yang kedua adalah tanya jawab setelah selesai pengajian. Demikian uh, kita break sebentar untuk lanjut dengan kitab yang baru wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.